Spirik dan Carol Superpil mempersembahkan Mahkota, Mayangkara. Mayangkara. Mayangkara. Ayu, ayu. Cerita ini kelanjutan dari Tutur Tinular Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jaya Negara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-27 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadem, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dibantu oleh Darka dan Ucok, serta Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik Minum Karol pil Buang air kecil jadi lancar Dan sakit pinggang hilang Aduh, ah. menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Aduh, aduh, lepaskan tanganku, aduh. Lepaskan dulu, aduh. Adik, Sakit sekali ya. Lepaskan tanganku. Tanganmu akan kulepaskan. Iya, iya, iya. iya. Tapi setelah kupatah-patahkan. Aduh, biu. Aduh, nu. Kapok. Aduh, aku kapok, nu. Aduh, iya, lepaskan tanganku. Aduh, aduh mati aku. Aduh. Ayo. Iya, Siapa di antara kalian mau membela orang ini? Majulah ke depan. Aduh. Ayo, majulah ke depan. Kalau kalian tidak terima, kalian ingin membela nasib kawan kalian ini, Majulah. Aku tantang kalian berkelahi. <laughs> Bagus. Jadi kalian tidak bermaksud membela orang ini. Kalau begitu, aku bebas melakukan apa saja kepadanya, bukan? <laughs> Bagus. Memang sudah nasibmu, Pak. Mungkin sudah nasibmu kalau kau harus kehilangan tanganmu. Aduh, aduh, biung, aduh, ampun, ampun, ampun. Ah, jangan, Ayu. Ah, jangan. Aduh, Biu. Ampun, Do. Ampun, aduh. Aduh, aku merasa bersalah. Aku, aduh. Aku memang bertindak sewenang-wenang. Ampunilah aku, Nduk. <laughs> Sudahlah, sudahlah, ayo. Lepaskan dia. Kasihan. Sepertinya dia sudah benar-benar kapok, ayo. Nah, rupanya nasibmu memang masih mujur. Tapi jangan coba-coba kau berani mengulangi perbuatanmu yang sewenang-wenang. Iya, iya, kau masih mempunyai mata yang lengkap Kau tentunya dapat melihat penderitaan orang lain dengan lebih sempurna. Mengapa kau bertindak sewenang-wenang kepada orang cacat? Ampun, saya kapok. Aduh, saya tidak akan berani mengulanginya. Aduh, lepaskan tanganku, Ndu. Patah nanti tanganku. Aduh, Biu. Eh, sudah, sudah. Aduh. Jangan rintih rintih Sekarang kau aku lepaskan. Uh. Kau tidak boleh pergi dulu. Tunggu di sini. Iya. Aku akan bicara dulu denganmu. Eh. Juga dengan kalian. Marilah kita selesaikan urusan ini secara baik. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Apa alasanmu menuduh orang ini telah mencuri? Maaf, eh, sebenarnya Sebenarnya aku tidak mempunyai alasan untuk menuduhnya. Kalau begitu kau telah memfitnah. Kau tahu apa hukumannya memfitnah? Iya, iya. Fitnah adalah kejahatan yang paling kecil. Uh. Karena kau telah memberikan kesaksian yang tidak benar kepada orang lain. Iya, betul, Dok. Aku mengaku bersalah. Aku telah hilap. Aku telah lupa diri. Kau orang dagang. Kau mencari keuntungan dari masyarakat di sekitarmu. Iya. Karena itu kau harus bersikap ramah, sopan kepada orang, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, sekarang aku mau bertanya. Iya. Berapa kepeng kau telah dirugikan? Berapa harga makananmu yang hilang? Oh, tidak banyak. Hanya satu setengah kepeng, Duk. Ya, sudahlah. Aku sudah merelakannya. Ah, tidak. Kau tidak perlu kehilangan barang yang tidak semestinya hilang. Biarlah. Aku yang akan menggantikannya. Oh, tidak usah. Ini. Aduh. Terimalah sebagai ganti rugi. Uh. Ayo. Terimalah. Aduh. Tidak usah malu-malu. Uh, i... Bukankah kau tidak ingin rugi? Oh, tidak usah, Nduk. Aku sudah merelakannya kok biar saja. Terimalah. Kau tidak perlu berpura-pura. Oh. Aku tahu watakmu. Kau tidak ingin rugi, kan? Aku tidak ingin kau masih menyimpan ganjalanmu kepada orang buta ini. Ayo, terimalah. Oh, iya, iya. Uh, terima kasih, Indu. Tapi sebenarnya aku sudah merelakannya. Cepat, kantongi saja uang itu. Dan setelah itu, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Dan kau harus mencabut tuduhanmu pada orang ini. Lihatlah, kau tentunya bisa melihat mana ada orang seperti ini mencuri makanan. Sedangkan berjalan saja dia sudah terseok-seok. Kau, sekarang kau. Katanya ayammu pernah hilang. Berapa harga seekor ayam? Oh, sudahlah. Biar saja. A aku... A aku tidak yakin ayamku dicuri orang buta itu. Hah, mungkin saja dia hilang sendiri di tengah hutan sana. Hah, biasa sajalah. Kulihat tadi kau ikut memukuli orang buta itu. Kau pasti juga menuduhnya mencuri. Sekarang ini, terimalah. Dua setengah ringgit cukup? Oh, oh maaf. Saya... Saya tidak bisa menerimanya. Sudahlah. Saya... Saya sudah melupakannya. Saya memang bersalah. Saya telah memukul orang yang belum tentu bersalah, belum tentu mencuri. Saya saya menyesal sekali. Terimalah, Pak. Aku pun tidak ingin kau menyimpan ganjalan kepada orang buta itu sudah memukulnya beberapa kali. Dan aku tidak ingin membela orang yang bersalah. Ayo, terimalah. Kau jangan berlagak sombong. Tadi kau memaki-maki orang buta itu. Kau memukulnya dan menendang wajahnya seenak perutmu. Sekarang kau tidak mau menerima ganti rugi. Kau ini sombong dan pengecut. Ayo, terimalah. Oh, iya, baiklah. Terima kasih, Ndu. Terima kasih. Bagaimana, Bapak Wali Kadep? Ah, syukurlah, Ayu, Syukurlah kau telah dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan bijaksana. Ah, nah, saudara-saudara, kalian tidak perlu heran. Gadis ini namanya Ayu Wandira. Kalau kalian ingin tahu siapa dia, dia adalah putri Nyai Paricara dari desa Pasuruan Satu. Oh, benarkah kau putri Nyai Paricara, Nduk? Oh, kalau begitu, aduh, aku malu sekali. Sudah dua kali Nyai Paricara menolong keluargaku yang sedang sakit. Uh, dan beliau sama sekali tidak mau menerima imbalan apa-apa dari kami. Aduh, semua orang desa Pongging kenal baik nama beliau. Nama beliau begitu harum di desa Pongging, juga di desa-desa lain di sekitar Pongging. Aduh, maafkan aku, Nduk. Maafkan aku. Orang yang tak tahu diri ini, ah, Nduk. Ah, sudahlah, Pak. Kau tidak perlu terpengaruh. Sekalipun aku bukan putri Nyai Paricara, kau tetap tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Oh, iya, iya. Kau harus dapat hidup dengan baik. Ah, mm, maaf. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Tapi kelakuanmu kepada orang buta ini benar-benar tercelah, oh. Sama sekali tidak terpuji. Iya, betul, Nduk. Aku baru menyadarinya sekarang. Mungkin selama ini Selama ini aku hanya memikirkan keuntungan saja. Aku hanya memikirkan uang, uang dan uang terus. Sehingga aku lupa ada hal-hal yang penting yang harus kuperhatikan. Iya, aku juga minta maaf, Nduk. Aku juga pernah berutang budi kepada Nyai Paricara. <laughs> Aku merasa tidak enak Aku malu. Tidak seharusnya aku berlaku kasar kepadamu. Berlaku kasar itu tidak baik, Pak. Tidak baik kau lakukan kepada siapapun juga. Terlebih-lebih lagi kepada orang yang lemah, orang yang cacat dan tidak berdaya. Iya, iya, Nduk. Aku sekarang menyadari kesalahanku. Ah, sudahlah. Sekarang kalian bubar. Eh, bubar, bubar, bubar. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Ya, ya. Sebaiknya kalian bubar saja. Ya, ya, ya. Perkara ini sudah selesai. Ayo, bubar semua. Ayo, selesai. ayo bubar. Ayo bubar semuanya. Aduh, aduh. <laughs> Sakit pinggang, encok, rematik, minum super Superfil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Akhirnya Arya Dwi Pangga menurut saja. Aiwandira kembali menuntun ayahnya menyusuri jalan-jalan di desa Pasuruhan Satu. Wali Kadep berjalan di belakang mereka. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki halaman pondok kediaman Maisin. Ibu, ah, ayo. syukurlah ayo. kau sudah kembali nak. Ibu sangat cemas memikirkanmu ayo. Oh, apakah ibu tidak cemas sedikit pun terhadap ayah? Ah, Tuan Dwi Pangga, silakan duduk Tuan Dwi Pangga. Iya, terima kasih Nyai. Oh, lihatlah Bu, ah. wajah ayah penuh luka, pipinya dan matanya bengkak. Mulutnya tadi mengeluarkan darah. Ayah dipukul dan ditendang orang-orang desa Pongking. Ayah dituduh mencuri, Bu. Ya, memang berat hidup di luar. Bukankah demikian Tuan Dipangga? Benar, Nyai. Memang berat sekali untuk hidup di luar. Kalau Tuan tahu bahwa hidup di luar berat, mengapa Tuan meninggalkan Pasuruan satu? Aku Aku tidak mempunyai pilihan lain, Nyai. Aku merasa kehadiranku telah mengganggu kalian. Aku merasa telah menjadi penghambat di rumah ini. Aku telah menghambat hubunganmu dengan putrimu, Ayuandira. Aku tidak mau merugikan kalian, Nyai. Itulah sebabnya aku memilih pergi. Sekarang ayah tidak boleh pergi lagi. Ayah harus tetap di sini. Ayah harus tinggal di sini bersama kami. Cukup, Ayu. Sekarang bawa Tuan Dwi Pangga ke ruangan biliknya. Uh, baik, Bu. Ayah, ayo kuantarkan ayah ke pondok belakang. Ya, Nduk. Iya. hati eh, hati-hati, Ayah. pelan eh, pelan-pelan saja. Uh, di sini, eh. lewat sini. Uh, iya. Hati-hati, Ayah. Iya. Tidak usah dipikirkan terlalu mendalam, Nyai. Nanti Nyai bisa sakit. Oh, benar, Nyai. Kalau Nyai ingin Ayu memperoleh kebahagiaan, eh, setidak-tidaknya Nyai harus tahu apa yang diinginkan bocah itu. Janganlah Nyai terlalu membatasinya. Janganlah Nyai terlalu mengekang keinginannya. Sebenarnya, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan putriku, Bapak Rakeh. Aku hanya menyayangkan mengapa Tuan Dipangga berada di tempat ini. Kehadirannya telah merusak hubungan kami. Semuanya akan tergantung Nyai. Ah, apa maksudmu Bapak Wali Kadep? Ya, maksud saya semuanya tergantung kebijaksanaan Nyai. Ayu Wandira itu masih polos sekali, Nyai. Memang, Nyai mempunyai ganjalan dengan Tuan Dipangga. Sehubungan peristiwa beberapa tahun yang silam. Tapi, apakah ganjalan itu juga dimiliki oleh Ayu? Kan tidak, Nyai. Iya. Ayu sepertinya tidak mau mengerti perasaanku. Bukan begitu, Nyai. Ayu ingin tumbuh seperti gadis-gadis remaja yang lain. Ayu ingin mempunyai seorang ibu, tapi dia juga ingin mempunyai seorang ayah. Tidak harus begitu, Bapak Wali Kadap. Banyak sekali anak dibesarkan oleh seorang ibu, dan mereka mampu tumbuh serta berkembang dengan baik. Memang kehadiran seorang ayah sangat didambakan oleh setiap anak. Tapi ayah seperti Tuan Dipangga, apa artinya? Ah, mungkin bagi Nyai tidak ada artinya, tapi bagi Ayu. Benar apa yang dikatakan Wali Kadem. Ayu sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah betapapun keadaannya. Ayu tidak pernah menilai apa yang nampak di luar. Ayu masih sangat polos. Saya memahami perasaan Nyai. Memang rasa sakit yang cukup parah akibat perbuatan seseorang sulit sekali untuk dikibaskan begitu saja, Nyai. Ya, luka yang dalam bisa sembuh, tapi bekasnya tidak akan pernah sembuh. Ah, tapi Nyai, kalau Nyai mau memikirkan dari sudut kepentingan Ayu, mungkin Nyai dapat mempertimbangkannya sekali lagi. Apa salahnya Nyai memaafkan kesalahan Tuhan Dwi Pangga demi Ayu? Tidak, Bapak Wali Kadap. Setidak-tidaknya untuk sekarang ini, aku belum bisa menerimanya. Bagaimanapun juga hatiku masih sakit. Dan aku tidak bisa menceritakan kepada siapapun juga secara percis bagaimana rasa sakit itu. Terima kasih Bapak Wali Kadap. Terima kasih Bapak Rake Pamintihan. Setidak-tidaknya pendapat kalian bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Sekalipun, ya, rasanya susah untuk menyelesaikannya secara tuntas. Bagaimana rasanya, Ayah? Ah, sudahlah, Ayah tiduran saja. Jangan banyak bergerak dulu. Kepalaku berdenyut-denyut. Orang itu tadi menendang kepalaku keras sekali. Beberapa kali aku terbanting di tanah. Oh, orang-orang desa itu memang pantas diberi pelajaran. Apalagi pemilik rumah minum itu. Sombongnya bukan main. Congkak, sombong dan congkak. Tapi ternyata dia pun seorang pengecut. Sudahlah Ayu. Semuanya sudah terjadi. Mungkin ini memang sudah menjadi nasibku. Dulu aku pernah malang melintang sebagai seorang pendekar. Aku keluar masuk desa. Namaku cukup menggetarkan di kancah dunia kependekaran. Jangankan untuk bertemu denganku. Siapapun juga jika menyebut namaku, mereka akan gemetaran. Aku datang dengan menyebarkan hawa maut, dan aku tidak pernah mengampuni korban-korbanku. Mereka semuanya binasa di tangan Arya Dwi Pangga. Ya, tangan-tanganku ini, tangan-tanganku ini telah berlumur darah sepanjang tahun. Tangan-tanganku ini telah banyak mengguratkan garis-garis dosa. Iya. Tangan-tangan ini dulu pernah perkasa. Tangan-tangan ini dulu pernah menyambar kepala orang dengan mudahnya. Tapi sekarang, sekarang tangan-tangan ini sudah menjadi loyo. Tangan-tangan ini sudah menjadi barang rongsokan yang tidak ada harganya lagi. Sekarang dunia menjadi terbalik. Dulu Arya Dwi Pangga ditakuti orang-orang desa. Dan sekarang Arya Dwi Pangga menjadi barang tertawaan, barang cemoohan, barang ejekan. Ya, begitulah hukum yang berlaku. Cakra manggilingan. Dunia selalu berputar. Yang dulu berputar di atas, sekarang di bawah. Sekarang keperkasaanku benar-benar telah sirna. Nama besarku telah ambruk yang tinggal hanyalah seorang laki-laki buta, tak berdaya, hina dan nista. Sudahlah, Ayah. Apa gunanya Ayah meratap dan bersedih hati? Lebih baik sekarang ini Ayah tidur. Ayah harus istirahat. Uh, ayah kelihatan sakit sekali. Uh, uh, uh, kepalaku berdenyut-denyut, Ayu. Dan dadaku sakit. Uh, kalau begitu, Ayu harus minta tolong ibu. Tunggu ayah, Ayu akan minta tolong ibu agar membuat ramuan obat-obatan untuk ayah. Tidak Ayu, tidak usah. Jangan, biarkan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Ah, iya, sembuh sendiri. Tapi kan lama. Ayu tidak ingin melihat ayah menderita seperti ini. Ayah harus segera diobati. Ah, tunggu ayah, ayah tiduran saja. Ayu akan menemui ibu. Aduh, aduh. minum Karlon Super pil Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Dia tidak biasa menderita seperti kita, Ayu. Dia itu manja. Bukan. Dia bukan manja. Dia sakit, Bu. Sakit itu soal biasa. Ibu sudah biasa menghadapi orang-orang sakit. Tapi sakit yang diderita Arya di pangkal lain jenisnya. Dia sakit jiwa, Ayu. Dia sakit pikirannya. Sakit seperti itu memang susah sembuhnya. Ayo, Bu. Tolong buatkan ramuan obat-obatan untuk ayah. Ibu akan membuatnya, Ayu. Tapi tidak sekarang. Besok pagi. Oh, ibu kejam sekali. Kalau melihat ibu seperti ini, Ayu tidak percaya ibu seorang tabib. Ayu, kau tidak usah berbicara ngelantur. Biarkan saja dia. Malam ini dia bisa tidur. Dan besok pagi, ibu akan membuatkan ramuan obat-obatan. Mengapa harus besok pagi, Bu? Kita mempunyai persediaan daun-daunan, akar-akar, dan biji-bijian yang cukup. Ibu bisa meramu obat itu sekarang. Mengapa harus menunggu besok pagi? Ayu tidak sampai hati melihat ayah menderita. Dia merintih kesakitan. Mata kirinya bengkak dan tubuhnya luka-luka. Dadanya memar. Ayah mengeluh. Katanya Dadanya merasa sesak. Arya Dwi Pangga itu memang bukan seorang laki-laki. Dia gampang sekali mengeluh. Jadi, ibu tidak mau membuatkan ramuan obat-obatan untuk ayah? Ibu mau, Ayu. Tapi besok pagi. Ayu mau sekarang, Bu. Sekarang. Kau memaksa ibumu, Ayu? Tolonglah, Bu. Apa susahnya membuat ramuan obat-obatan? Ibu bisa mengerjakannya sekarang. Ibu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Sebentar juga akan jadi. Ayo, Bu. Tolonglah, kasihan ayah. Kalau ibu tidak mau mengobatinya, ya biarlah Ayu yang mengerjakannya. Tapi tolonglah buatkan ramuan obat-obatan. Biarlah nanti Ayu yang akan memborehkannya ke tubuh ayah. Cukup, Ayu. Cukup. Ibu tidak senang melihat sikapmu ini. Kau sudah terpengaruh perilaku Arya Dwi Pangga. Kau sudah ketularan suka memojokkan orang. Ibu tidak senang. Sudahlah, biar ibu yang mengurusnya. Oh, apa maksud ibu? Kau tidak usah banyak bicara, Ayu. Lebih baik kau tidur sekarang. Biarlah ibu yang akan mengurus Arya di panggah. Ayu? Ayu sudah tidur. Untuk apa kau bertanya-tanya tentang Ayu? Rupanya kau, Nyai. Maafkan aku. Bisakah kau duduk sebentar? Uh, ada apa, Nyai? Bisa. Bisa. Uh, aduh, sakit sekali rasanya dadaku ini. Eh, sudah, jangan mengeluh merintih dan merengek-rengek seperti seorang bocah. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nyai, tidak usah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Biar sajalah. Nanti juga sembuh sendiri. Aku mengerjakannya untuk Ayu, bukan untukmu. Cepat, buka pakaianmu. Aku akan memboreh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Cepat. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Aku juga harus istirahat. Baik, Nyai. Baiklah. Uh, sebenarnya, aku tidak ingin merepotkanmu, Nyai. Kau tidak usah basa-basi, Arya Dipangga. Kau tahu, aku mengerjakan ini semata-mata untuk Ayu Wandira. Iya, aku tahu, Nyai. Sebenarnya kau tidak mau mengobati aku. Bahkan mungkin kau tidak mau menyentuh aku lagi atau memandang wajahku lagi, atau berdekatan denganku. Aku memang tidak pantas didekati oleh siapapun juga. Tapi tidak apa, Nyai. Dan terima kasih sebelumnya. Kau harus berterima kasih kepada Ayu, bukan kepadaku. Iya, iya. Tapi karena Ayu tidak ada, kau menjadi gantinya, Nyai. Sudah, jangan banyak bicara. encok dan rematik, produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mesin segera memboreh tubuh Arya Dwi Pangga dengan ramuan daun-daunan. Tangan-tangannya bekerja dengan cekatan. Jari-jarinya yang halus dan putih dengan terampil memboreh hampir seluruh tubuh Arya Dwi Pangga. Ah, laki-laki ini. Laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga ini. Kalau tidak karena Ayuandira. Dira Aku tidak sudi melakukannya. Cici aku melihat laki-laki ini. Kalau bukan karena Ayuandira, aku tidak akan sudi menyentuhnya. Dia sudah mengotori hidupku. Dia sudah merobek-robek kesucianku. Aku benar-benar cici melihatnya. Hatiku sakit. Bertahun-tahun lamanya hatiku sakit karena terluka. Dan sekarang, dan sekarang tangan-tanganku ini, tangan-tanganku ini harus memboreh tubuhnya. Ah, tangan-tanganku harus bekerja mengobati luka-lukanya. Ya, semua ini demi Ayu. Demi cinta dan kasih sayangku kepada Ayu Wandira. Aduh, sakit. Sakit sekali, Nyai. Sudah, sudah jangan diurut lagi sakit sekali. Sekarang kau boleh mengenakan pakaianmu lagi. Selamat malam Arya Dupangga. Kau belum tidur, Ayu? Ibu tahu, kau belum tidur. Ah, bagaimana dengan ayah, Bu? Ayah? Ah, ayah? Oh, kau selalu menjemaskan orang itu. Ah, apakah luka-lukanya cukup parah, Bu? Ah, dia akan segera sembuh, Ayu. Tadi sudah ibu katakan bahwa dia hanya manja. Dia suka aleman. Mungkin itu salah satu caranya menarik perhatian kita. Dia sudah hancur. Dia sudah merasa tidak berharga lagi. Dan karena itu, dia ingin menarik perhatian kita dengan tingkahnya yang macam-macam. Kau tidak perlu cemas, Ayu. Dia tidak apa-apa. Ibu sudah mengobatinya. Oh, kasihan sekali ayah. Dia benar-benar sudah hancur. Kasihan. Dia hampir saja mati dipukul orang-orang desa. Dia dituduh mencuri makanan, Bu. Dia memang seorang pencuri tengik, Ayo. Dia telah mencuri kebahagiaan kita habis-habisan. Oh, Bu, tidak bisakah Ibu bersikap lebih lunak kepadanya? Dia sudah cukup menderita. Dia tidak akan bisa membela dirinya lagi. Kasihan dia, Bu. Seharusnya Ibu bersikap lebih lunak kepadanya. Kalau saja ibu mau bersikap lunak kepadanya. Kalau saja ibu mau memaafkan ayah. Ayo, ibu tidak akan pernah memaafkan orang itu. Apa susahnya memaafkan kesalahan orang, Bu? Itu pekerjaan yang tidak sulit, tapi sangat mulia sifatnya. Bukankah ibu seorang tabib? Bukankah ibu terkenal seorang wanita berhati lembut dan mulia? Kau tidak perlu mencampuri urusan pribadi ibumu, ayu. Kalau ibu tidak bisa memaafkan Arya di Pangga, tentu ibu mempunyai alasannya. Dan kau tidak akan pernah bisa mengerti alasan itu. Setidak-tidaknya sekarang ini. Ayu tahu. Ibu menaruh dendam kesumat kepada ayah. Cukup, Ayu. Ibu tidak mau bicara soal ini lagi. Mari kita tidur.